Perkara yang harus kita ketahui. Perkara yang selayaknya dan seharusnya semestinya bagi kaum muslimin untuk mengetahui dan mengenal apa itu perkara-perkara jahiliyah supaya mereka bisa terjauh, bisa menjauh dari perkara-perkara tersebut Nah, karena al-jahiliyah kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madmum. Karena seluruh perkara itu manakala dia dinisbahkan disandarkan kepada al-jahiliyah itu adalah madmumun, pasti menunjukkan adanya celaan, jeleknya perkara tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wala tabarratna tabarrujal jahiliyah." Dan janganlah kalian wahai para wanita mukminah berdandan bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukan hal yang demikian, menunjukkan jeleknya perkara hal yang demikian. Berdandan manakala keluar, bersolek manakala keluar. Karena itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Nah, kita mengetahui hal tersebut untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan. Nah, al-jahiliyah Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa disebut mereka sebagai al-jahiliyah? Nah, karena mereka itu hidup tanpa adanya aturan, jahil, bodoh, bodoh terhadap ilmu-ilmu syariat. Ada dua penyebab dikatakan oleh Saleh Fauzan, Hafizahullah taala. Yang pertama bisa jadi karena indarata risalah. Indarata risalah itu Sudah mulai meluntur risalah itu. Agama itu, agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam sudah mulai hilang sehingga mereka hidup tanpa ada aturan. Hidup tanpa ada aturan. Nah, karena lawan al-jahal adalah al-ilm, maksudnya al ilm syar'i. Mereka bodoh. Tidak mengetahui aturan-aturan agama, hidup secara bebas. Nah, dikarenakan syariat-syariat sebelumnya itu sudah mulai hilang, sudah mulai hilang. Orang-orang Yahudi mereka melakukan harafu kitabahum. Mereka mentahrif, menyimpangkan kitab mereka Taurat. Wa fihi katsiran minal kufriyati wad Mereka masukkan di dalam kitab Taurat mereka itu perkara-perkara kekufuran, perkara-perkara kesesatan. Sudah mulai mereka masukin ke dalam kitab mereka. Cerita-cerita kekufuran wa nasara, begitu juga orang-orang Nasara harrafu kitabahum al injil kama amma kana alaihi waktu nuzulihi alal masih alaihi salatu wassalam. Mereka merubah kitab Injil tidak sebagaimana tatkala turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab dari orang Arab itu sendiri. Sebab dari orang Arab itu sendiri annal Araba lam yabhas bihim atau lam yabhas ba'da Ismail alaihi salam. Orang-orang Arab itu tidak ada rasul yang diutus untuk mereka setelah Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena orang-orang Arab itu kan menduriati Ismail dari anak keturunannya Nabiullah Ismail alaihi salam. Sehingga masa-masa yang demikian dinamakan dengan masa-masa fatrah, masa terputusnya wahyu. Gitu. Mereka hidup tanpa ada bimbingan tanpa ada bimbingan tidak berpegang dengan agama yang terdahulu begitu juga hidup tanpa ada aturan-aturan syariat maka dikatakan al jahiliyah al jahiliyah sebabnya bisa jadi karena memang risalahnya sudah hilang risalah agama sebelumnya itu memang sudah hilang, tidak ada pengaruhnya lagi bagi mereka. Bisa jadi karena memang eh, dari sisi orang Arabnya sendiri terputus cukup lama setelah diutusnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini untuk kita meninggalkannya supaya kita berhati-hati dengannya. Makanya dikatakan diriwayatkan yurwa an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Walaupun sirah yurwa itu kalau di dalam mustalah hadis itu memberikan faedah tad'if. Sirah yurwa diriwayatkan. Tapi ini banyak dinukil oleh para ulama kita. Kata Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Yushiku an tunqada urwal islami urwatan urwatan man nasha'a fil islam wala ya'rifu al-jahiliyah. Akan terlepas simpul ikatan Islam seseorang itu. Seutas demi seutas. Sedikit demi sedikit. Yani orang yang dia tumbuh di dalam keislaman. Hidup, tumbuh dan berkembang. Memeluk agama Islam. Tetapi dia tidak mengerti, tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Nanti akan terputus simpul keislaman itu. Karena mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang mereka sangka itu adalah bagian dari Islam ternyata itu adalah merupakan amrun jahiliyatun. Makanya dikatakan Syekh Saleh Fauzan, "Fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyati fa innahu hariyun ay yaqa fiha." Kalau seandainya manusia itu dia bodoh terhadap perkara-perkara jahiliyah, tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah yang kita memang diperintahkan untuk menjauhinya, maka orang yang seperti ini hariyun lebih patut untuk terjatuh ke dalam perkara jahiliyah tersebut. Maka kita mengetahui perkara jahiliyah itu untuk kita tinggalkan dan kita berhati-hati dengannya. Makanya katakan penyair sebelumnya, "Wa malam ya'rif syarra Yakafi orang yang tidak mengenal kejelekan itu dia keseringannya justru terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, kita masih pada al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, yaitu masalah bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah mereka senantiasa melakukan kesyirikan. Berdoa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang-orang saleh yang mereka anggap sebagai wasilah, sebagai perantara yang menghantarkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang mereka lakukan. Dan pelaku kesyirikan pelaku kesyirikan itu akan mendapatkan eh, perkara-perkara yang menghinakan dan juga akan mendapatkan perkara-perkara yang menyakitkan pelaku kesyirikan. Makanya dikatakan di sini adalah a'zamul mas'alah. Masalah yang paling besar yang harus diketahui setiap muslim adalah menjauhi kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billahi faka'annama haraminas sama'." Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan. So, di sini termasuk juga bentuk bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diajak berpikir, diajak berpikir menggunakan akal kita yang masih sehat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan sebagai orang yang jatuh dari langit. Dibuang dari langit. Kemudian ada dua kemungkinan dari orang-orang yang jatuh tadi itu. Bisa jadi dia itu disambar oleh burung disambar oleh burung. Kemudian dicabik-cabik tubuhnya. Ini burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai, burung onta, burung apa? elang dan lain sebagainya. Menyakitkan keadaannya orang yang berbuat syirikan itu. Au tahwi bihi arrihu fi makanin sahiq atau dia akan dibawa oleh angin. Dibawa oleh angin ke tempat yang menyakitkan, tempat yang jauh, jatuh dalam keadaan ya kita bisa kita bayangkan orang yang jatuh dari langit seperti apa keadaannya menunjukkan betapa jeleknya kesyirikan dan betapa jeleknya pelaku kesyirikan itu menyakitkan nah Dan juga apa yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala ana ana aghda syurakai ani syirki saya paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu ana aghna syurakai ani syirki saya paling tidak butuh terhadap tandingan-tandingan sekutu-sekutu, wasilah-wasilah yang kalian jadikan perantara itu untuk berdoa kepadaku, untuk menyampaikan hajat itu kepadaku. Man amila amalan. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan. Asyraka bihi ma'i ghairi. Dalam amalan itu dia menyekutukan aku dengan yang lainnya. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan dia dengan sekutu yang dia jadikan sesembahan selain aku, kata Allah. Aku tinggalkan, sudah. Kamu gak usah minta sama aku, kamu minta sama tandingan-tandingan yang kamu jadikan itu sekutu-sekutu terhadap diriku. Kamu minta itu pada kuburan ini, sudah. Gak ada urusan sama aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktuhu wa syirkahu. Qala hafizallahu ta'ala wallahu jalla wa ala la minal a'mali ma kana liwajhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi syirkun. Wa idzan yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah azza wa jalla. Tidak ada kesyirikan di dalamnya Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengibaratkan kesyirikan itu sebagaimana di, beliau ibaratkan, beliau samakan dengan al-hadas. Idza dakhala al-hadas, kalau masuk itu hadas di dalam salat, maka batal salatnya. Maka Iya kan? Antum salat kemudian ada hadas. Batal salat antum, tiba-tiba kentut misalnya atau keluar ee, eh, air kencing misalnya, batal salat antum. Begitu juga ibadah. Apabila masuk di dalamnya itu kesyirikan, maka batal ibadah tersebut. Batal ibadah tersebut. Gak ada faedahnya sama sekali. Ibadah capek-capek yang capek-capek dia mengerjakan ibadah itu tapi dia iringi ibadah itu dengan kesyirikan tidak menunjukkan atau tidak menjadikan faedah sama sekali. Allah pernah menyindir kita, amilatun nasibah amilatun nasibah. Dia beramal, tetapi amalan dia menyalurkan amalan itu menjadikan nasibah, musibah bagi dia. Semakin banyak amalan yang dia lakukan, justru menyebabkan musibah yang dia terima. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dimasuki oleh kesyirikan. Dimasuki oleh kesyirikan. Wa aidan labudda yakuna al-amalu. Begitu juga amalan itu seharusnya muwafiqan, mencocoki dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wallahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'atun wa la makana fihi syirkun. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menerima suatu amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan, ada perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan juga manakala amalan tersebut ada di dalamnya kesyirikan. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah, wa la yushrik bi'ibadati rabbiha wa la yushrik ibadati rabbih ahada. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi. Ya, dalam keadaan diridhoi. Karena setiap orang-orang uh, yang mukmin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini syarat yang kedua tadi, muwafiqan lima syara'ahu Allah azza wajal Yani sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah qaid inilah dhawabit dari amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ini syarat yang pertama dan dia tidak menyekutukan membuat kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ahadan dengan sesuatu apapun ahadan Nakirah fi siyakin nafi. Nakirah, isim nakirah. Ada tanwin ahadan. Kemudian didahului oleh nafi. La. Di situ menunjukkan yufidu al-umum. Menunjukkan umum. Apa saja tidak boleh kalian jadikan itu sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin dari kalangan para nabi. Malaikah dari kalangan malaikat dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan wali-wali Allah, lebih-lebih lagi yang di bawah mereka derajatnya. Orang-orang yang gak jelas, pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Ahadan, tidak boleh sama sekali. Bukanlah ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la bihi syai'an. Dan beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga sama. Syai'an nakirah. Bisyakin nahi. Menunjukkan umum. Lam yaktasir adal amri bi'ibadatillahi. Bal naha ani syirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi hanya menyuruh umatnya untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, bal naha 'ani syirk, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya melarang dari hamba dan juga umatnya itu untuk melakukan kesyirikan. Tidak semata-mata memerintahkan supaya tauhid Allah, tauhidkan Allah. Ini juga terdapat faidah di sini. Seseorang tidak cukup dia hanya mengetahui yang baik-baik saja. Tidak cukup dia mengetahui yang baik-baik saja. Nah, saya mencukupkan diri dengan belajar yang baik-baik saja. Saya mencukupkan diri belajar bagaimana e, salat, misalnya bagaimana berpikir, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi dia tidak mau mempelajari kejelekan, tidak mau mengenal kejelekan, tidak sempurna. Hal demikian tidak sempurna. Dua-duanya, dia mempelajari kebaikan, dia juga harus mengenal lawan dari kebaikan. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani nam sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kebaikan. Tetapi aku bertanya tentang kejelekan, aku takut kejelekan itu suatu saat akan menimpa kepadaku. Ini ilahnya, ini sebabnya. Kita mengetahui kejelekan, Alasannya supaya kejelekan tersebut tidak menimpa kita dan kita bisa berhati-hati dan kita mengetahui bahwasanya itu adalah kejelekan. Lianna ibadata lillah lianna ibadatallahi la taqbalu idza kana fiha syirkun wal kufru bitaghuti muqaddamun 'alal iman billah. Subhanallah. Dikarenakan beribadah ke penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima la tukbal, tidak diterima manakala di dalamnya ada kesyirikan. Dan mengingkari tauhid itu muqaddam, didahulukan. Pengingkaran kepada tauhid, tauhid apa-apa yang dibadai selain Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil surat Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bitahuti. Barang siapa yang dia ingkar kufur kepada tauhid wa yu'min billahi dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata e, belajar kebaikan, kebaikan terus tidak mau mengenal kejelekan, tapi ini subhanallah didahului wa may yakfur bitauhid. Dia ingkar kepada tauhid, dia jauhi tauhid. Dia berlepas diri daripada tauhid kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala wa hadha ma'na la ilaha illallah dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah fahiya maqnunatun min nafyun isbatin yang itu terkandung di dalam makna la ilaha illallah itu an-nafyu dan isbat ini makna daripada kalimat la ilaha illallah atau disebut juga di sini sebagai rukun. Rukun daripada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang pertama adalah nafyun, pengingkaran, peniadaan, penolakan. Yang kedua adalah isbat, penetapan. Penetapan. Nafyu syirki, menolak, meniadakan, mengingkari kesyirikan, wa isbatut tauhid dan menetapkan tauhid menetapkan tauhid seseorang yang hanya menetapkan tauhid saja tidak mengingkari kesyirikan maka tidak sempurna tidak sempurna tauhid yang ada pada dirinya menunjukkan adanya khalal adanya khalal kesalahan telah lubang di dalam tauhid dia sebaliknya seseorang hanya mengingkari kesyirikan saja tidak mau menetapkan tauhid itu juga menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Dan ini berlaku untuk segala hal. Berlaku untuk segala hal. Seseorang yang dia mau menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak mengingkari lawan daripada nama-nama tersebut. Tidak dia ingkari, tidak dia tolak yang merupakan lawan-lawan dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu juga menunjukkan adanya khalal dalam tauhid asma wa sifat dia. Dia menetapkan adanya As-Sami, Allahu Sami, Maha mendengar. Tetapi dia tidak menolak lawan daripada itu. Menolak daripada sifat As-Sami yaitu tidak atau uh, dia tidak menolak tidak mengingkari makna daripada lawan daripada As-Sami' tidak mendengar, tuli. Dia tidak mengingkari itu. Berarti tidak sempurna. Tauhid asma wa sifat dia. Ada khalal. Harus dua-duanya. Isbat dan juga nafyu. Isbat. Isbatu tauhid dan nafyu syirik. Dan juga kalau kita menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Bukan berarti pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Makanya di dalam uh, asma wa sifat ada kaidah yang sangat agung isbatun bila tashbihin. Isbatun bila tashbih. Menetapkan tetapi tidak menyerupakan menetapkan tetapi tidak menyerupakan. Pun sebaliknya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Kita nafikan, ya kan? Kita nafikan, kita tolak, kita ingkari sifat-sifat yang mengandung di situ adanya aib dan kekurangan. Nah, dan di sini juga ada kaidah tanzihun bila ta'til. Tanzih bila ta'til mensucikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya bila ta'til tanpa harus menolaknya. Nah. Belum ya. La ilaha La ilaha di sini rukun yang pertama, la ilaha itu adalah nafyun. Nafyu syirk, la ilaha, ibtalun li jami'il ma'budat. Batilnya seluruh peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Batilnya seluruh peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama ada pada kalimat la ilaha ada pada kalimat la ilaha. Ini adalah nafyun. Nafyu syirki. Kemudian rukun yang kedua, yang isbatut tauhid tadi ada pada kalimat illallahu. Illallah, yaitu isbatun li'ibadatillahi wahdah. Penetapan, pengikraran bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Harus sempurna ini, harus ada. Kalau seseorang tidak menetapkan dua rukun ini, maka tidak sah kalimat dia. Tidak sah kalimat la ilaha illallah dia. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hal yang demikian. Dia menetapkan atau dia mengingkari kesyirikan, tapi dia tidak menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dia jadikan ibadah itu untuk Allah dan juga untuk yang lainnya. Nah, makanya dikenal oleh para ulama dengan arkan kalimat la ilaha illallah, rukun dari kalimat rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah. Dan juga di sini dikenal juga dengan makna konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Lawazim daripada kalimat la ilaha illallah. Lawazimnya, konsekuensinya dia harus menolak seluruh peribadahan kepada selain Allah dan dia harus menetapkan bahwasanya semua peribadahan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan di sana juga ada syarat syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, dikatakan kalimat la ilaha illallah ini kan ini sudah terkenal ya di kaum muslimin miftahul jannah ya kan. Kunci surga, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Walakin akan tetapi sebagian besar tidak mengetahui bahwasanya al miftah laha asnan. Kunci itu mempunyai gigi. Coba kalau antum punya kunci, nggak ada giginya, nggak bisa buat kunci pintu. Kunci itu punya gigi, sementara asnadul miftah syurut daripada kalimat la ilaha illallah. Gigi daripada kunci itu adalah syarat-syarat pada kalimat la ilaha illallah. Syarat kalau dia tidak terpenuhi, ya tidak bermanfaat kalimat itu. Walaupun dia ucapkan seribu, sejuta kali dalam sehari. Tidak terpenuhi syaratnya. Syarat ini terkumpul dan e, mudah satu saat mungkin bisa kita bahas dalam sebuah syair ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wa qabulin laha sebagian para ulama menambah wazida minuha al kufrani minka minal ilahi atau e, eh, al kufrani minka minal asyai Eh, minal ilahi minal asyai qad uliha. Nah. Syaratnya ada tujuh. Sebagian lagi mengatakan ada delapan. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidakuka sidak ma'a mahabbah mahabbah wa inkiyadin wa qabulin laha tujuh ya qabulin laha wa zida minuha dan ditambah kedelapannya al kufrani minka berlepas dirinya engkau pengingkaran engkau kepada semua yang dibedahi siwal ilahi qad uliha selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan ilah. Dan ini banyak membantu. Maka syarankan kepada ikhwah yang memiliki Allah berikan karunia mudah untuk menghafal. Hafal dalam bentuk syair-syair ini lebih mudah. Bentuk syair-syair ini lebih mudah. Di dalam e, mengingatnya. Jadi tidak perlu kalau Berapa syarat daripada kalimat la ilaha illallah? Langsung saja. Ilmun yaqinun. Nah, itu lebih mudah. Baik. Wallahu fallahu la yakbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan-amalan yang dimana di dalam yang tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم dan juga Allah tidak akan menerima suatu amalan yang di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya dan menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Sebagian para ulama mengatakan Islam ini e, hadis ini itu merupakan sepertiga daripada Islam. Hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini merupakan sepertiga daripada Islam. Nah, sepertiga yang lain itu hadis Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innamal a'malu binniyat. Ini sepertiga. Sudah dua pertiga. Kemudian sepertiga yang lain hadis Nu'man bin Bashir. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, Dan juga di riwayat yang lain man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu huwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada asal usulnya dari perintah kami, maka amalan itu akan tertolak. Walidzalika qala al-ulama'u innal amala la yaqbalu illa bi syartaini. Maka dikatakan para ulama, sesungguhnya amalan itu tidak akan la yuqbal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi syartain kecuali harus terpenuhi dua syarat. Syaratul awalu al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan seseorang beramal tidak mengharap apa-apa Salah ya. Dan itu banyak kan para khotib-khotib Jumat mengatakan kita tuh beramal ikhlas sudah seperti kalau kita buang hajat jangan ditengok lagi salah kita katakan salah besar dia menyamakan ikhlas dengan perkara-perkara buang hajat salah besar menunjukkan kebodohan dia terhadap syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam e, mutafakun ali man sama ramadhana imanan wahtisaban. Coba. Rasulullah mengatakan seorang yang puasa Ramadan yang dilandasi oleh keimanan dan ihtisab. Mengharap. Ihtisab itu artinya mengharap. Mengharap pahala, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira ma taqaddama maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya iman dan ihtisab, mengharap. Mengharap. Itu ikhlas. Jadi bukan ikhlas itu bukan e, seseorang beramal selesai. Enggak, saya enggak mau. Kalau Allah berkehendak saya masukin ke dalam surga, masuk surga. Kalau Allah berkehendak saya masuk neraka, masuk neraka. Bodoh, menunjukkan bodohnya. Bodoh terhadap tuntunan nabinya alaihi salatu wasallam. Nabinya mengharap eh, nabinya memerintahkan kepada umatnya untuk meminta surga. Nah, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak meminta apa-apa. Kemudian syarat yang kedua al-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'ah mengikuti, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalla ahadu syartaini apabila terlewat salah satu daripada syarat ini lam yukba lam yukbal hadal amalu tidak akan diterima amalan tersebut walam yakun amalan salihan dan amalan yang dia lakukan bukanlah dalam kategori amalan yang saleh tadi ya dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 110 itu adalah kaidah bagaimana suatu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang saleh jadi amalan yang ditegakkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan yang mencocoki sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dan memang sulit ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menjaga keikhlasan, menjaga ikhlas niat ini, keikhlasan niat dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al jaza min jinsil amal. Seseorang dikarenakan ini memang perkara yang sulit menjaga keikhlasan di dalam beramal. Kita mungkin Gak usah jauh-jauh, mungkin sekarang aja kita berangkat dari rumah sudah niatnya ikhlas, thalabul ilmi misalnya. Kita semua. Kemudian baru mau masuk masjid sudah ada niatan-niatan lain. Selesai sholat sunnah mungkin sudah ada terselip niat-niat yang lain. Sulit. Makanya sulit menjaga keikhlasan ini. Terus menerus kita e, mengecek hati kita. Ikhlas, ikhlas. Hanya mengharap pahala itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang, bukankah seseorang yang dia beramal, kelihatan amalannya itu ringan. Tetapi dengan ikhlas, keikhlasan yang ada pada dirinya, menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, raaitu rajulan fil jannah," kata Rasulullah. Aku melihat seseorang itu di dalam surga, ya, yataqallabu fil jannah, bolak-balik ke dalam surga. Disebabkan apa? Fi syajaratin hanya disebabkan ranting. Dia menyingkirkan ranting di jalan. Dia menyingkirkan ranting di jalan. Tatkala itu amalannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudaranya kaum muslimin tidak menjadi terganggu, tidak menyakiti saudaranya kaum muslimin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ringan. Fisya jarah kata Rasulullah disebabkan ranting. Nah, Makanya sulit kita menjaga amalan ikhlas ini. Terus menerus kita melihat, mengecek kembali hati kita. Ikhlas, harus ikhlas. Tidak boleh ada selipan-selipan, niat-niat yang lain. Dan juga dalam hadis yang lain. Hadis awal mula neraka itu dibakar. Kepada siapa? Kepada seseorang yang kelihatannya amalan itu amalan yang besar di sisi manusia. Amalan yang besar Pertama seseorang yang berjihad. Jihad amalan yang sangat besar. Tetapi di dalam jihadnya ada terselip niatan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa dikatakan syuja'ah, pemberani dan lain sebagainya. Yang kedua juga seseorang yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, kelihatannya baik, kelihatannya besar. Tetapi di dalamnya terdapat selipan-selipan niatan yang tidak benar. Supaya dikatakan alim, supaya dipanggil syekh, supaya dipanggil ustaz, misalnya. Dan lain sebagainya, marah kalau tidak dipanggil ustaz, marah kalau tidak dipanggil syekh, atau yang lain sebagainya. Dibakar pertama kali. Kemudian yang ketiga seseorang yang dia berinfak. Ana fil laili wan nahar. Siang dan malam dia berinfak. Bantu ini, bantu itu, bantu fulan, bantu fulan, bantu pendirian ini, pendirian itu. Tetapi terselip di dalam hatinya niat yang tidak betul. Niat yang tidak ikhlas. Supaya dikatakan sebagai seorang yang jawad. Seorang yang karim. Terkenal di sisi manusia. Masya Allah, si fulan ahlul khair. Mudah kalau kita datang. Ada selipan-selipan seperti itu. Halus dan tidak terasa terkadang kita. Halus. Nah, maka berhati-hati untuk kita semuanya. Nah, yang berbicara terutama dan untuk saudara-saudaraku semuanya. Terus kita memurojaah hati kita, niat kita semata-mata dilandasi keikhlasan dalam beribadah ini, beramal ini dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara jalla wa ala anna man 'abada ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه walau khalafal kitab wa sunnah akhbar Allah jalla wa ala anna Allah qad harama alaihi jannah wa ma'wahu nar dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang dia beribadah yang dilandasi oleh ihtisan istihsan yang dilandasi oleh anggapan perbuatan baik dia adanya anggapan perbuatan baik yang dia lakukan itu jadi dia beribadah melalui asnam berhala-berhala wal aulia dan juga para wali-wali, wal asjar dan juga pepohonan, wal ahjar dan juga bebatuan dan juga kuburan-kuburan. Ini semua dilandasi apa? Istihsan. Anggapan baik dia, anggapan baik. Ini kan baik saya berziarah ini, ini orang soleh dulu berdakwah di tanah Jawa awal mula. Jadi saya beribadah melalui mereka, berdoa supaya rezeki saya lancar di sini, supaya tenang saya beribadah baca Quran dan lain sebagainya dilandasi oleh istihsan. Bukan dilandasi oleh dalil, tapi istihsan. Perasaan baik ini, sangkaan baik ini. Walam yarji dan tidak menjadikan tidak kembali dalam perkara ibadah yang dia lakukan itu kepada Alkitabullah dan juga Sunnah Rasulnya SAW dan dia bersandar terhadap perasaan istihsan dia itu atau apa yang dia sangkakan terhadap dirinya sendiri walaupun menyelisih Alkitab wa Sunnah. Allah mengatakan, menghabarkan keadaan yang seperti ini. Orang yang seperti ini nanti akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya. dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi istihsan itu bukan dalil ya. Istihsan itu bukan dalil. Menganggap baik perbuatan ini kan baik kita saya seperti ini. Ini syiar Islam. Ya. Kita peringati haul misalnya. Kematian si fulan, wal alan. Bahkan Allah ancam orang-orang yang beribadah dilandasi dengan istihsan itu. Allah ancam dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Innahu mayushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya Orang-orang yang dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh telah Allah haramkan baginya al-jannah wal Syurga. Allah haramkan baginya syurga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya itu adalah di neraka. Wa ma min ansar. Dan bagi orang-orang zalim tersebut tidak ada penolong sama sekali. Tidak ada syafaat. Tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Yakni mana'ahu min dukhulil jannati mana'an batan yakni tercegah Allah mencegah dia dari masuk ke dalam surga selama-lamanya fatahrimu fil lughah al man'u maka tahrim di sisi bahasa mananya adalah al man'u larangan atau mencegah fal musyriku mamnu'un min dukhulil jannati batatan. Maka orang-orang musyrik itu mereka tercegah dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sama sekali dan selama-lamanya. La tab'a lahu fiha wa ma'wahu nar. Tidak ada bagian di untuk orang musyrikin tersebut di dalam surga itu. Bahkan tempat kembalinya adalah neraka. Wahadihi akibatu syirki billahi azza wajal Dan inilah akibat yang dia lakukan dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akibat atau ganjaran yang dia terima dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu yaqulun walaupun mereka mengatakan walaupun mereka beralasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kami nggak beribadah kepada mereka, kami nggak beribadah kepada para wali, kami nggak beribadah kepada orang-orang soleh, kami nggak beribadah kepada tempat-tempat keramat ini dan lain sebagainya. Tetapi yang kami inginkan ini supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Haula'i idza matu ala dzalik ghairu ta'ibin. Mereka ini Orang-orang musyrikin ini idza matu kalau mereka itu meninggal. Ala dalik di atas perbuatan yang mereka lakukan itu, di atas persangkaan yang mereka sangkakan itu, istihsan itu. Ghairu taibin. Tanpa atau belum sempat mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, haramallahu alaihim al-jannah. Allah haramkan kepadanya al-jannata, jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan nara ma'wahum dan Allah jadikan neraka itu tempat kembalinya abadal abadi selama-lamanya. Falladhi yuridu li nafsihi an-najata yatanabbahu lihada maka bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan dia tanabbah, maka dia harus sadar. Maka dia harus perhatian lihada terhadap perkara ini. Wala yabqa umuril jahiliyati fi wa ghairihi. Dan jangan sampai ada tersisa perkara-perkara jahiliyah dalam bab ini maupun nanti yang lainnya. Nah, dan juga yang menunjukkan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukan dia, berbuat syirik kepadanya dan mengampuni bagi orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat syirik itu kalau dia mati dengan keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dosa syirik, selain dosa syirik, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Mungkin bagi fulan Allah kehendaki ampuni, bagi fulan yang lain Allah tidak kehendaki. Semua sesuai dengan kemahadilan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau lebih cenderung memilih pendapat seseorang yang terjatuh dalam perbuatan syirik asghar atau akbar. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan syirik kecil maupun besar itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun syirik kecil. Walaupun syirik kecil. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Al-muadzin fal yu'adzin. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد قال رحمه الله تعالى Kemudian Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala memberikan atau menyebutkan matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala wa qawluhu rahimallahu taala wa hadhihi ya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin dan inilah masalah perkara yang kemudian manusia menjadi berpecah manusia menjadi terpisah disebabkan perkara ini perkara tauhid disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan itu menjadi berpisah, berpecah. Ya ini berpecah antara orang-orang mukminin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang kafir, berpecah antara mukmin wa kafir. Qala Syekh Shalih Fauzan Habibullah taala yakni masalah tauhid wa syirk, yakni masalah tauhid dan masalah kesyirikan. jama'atan jama'atun sadaqu rasula sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi. Sebagian jamaah, sebagian orang dia membenarkan. Sadaqu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya. Wa akhlisu al-ibadata lillahi azza dan dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala haula'i mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dia membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya. Tidak semata-mata membenarkan, tapi juga beriman, mengamalkannya. Nah, dan juga dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beriman. وقوم خَلَفُوهُ وبقوا على شركهم وعبادتهم dan ada sebagian kaum yang mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap dalam keadaan menyekutukan. Mereka tetap dalam keadaan berbuat kesyirikan yang mereka biasa lakukan. Mereka tetap beribadah, mereka tetap dalam keadaan kesyirikan mereka dan juga ibadahnya mereka. وما كان يعبده آباؤهم من قبل dan mereka tetap beribadah mengibadahi apa-apa yang nenek moyang mereka ibadahi sebelumnya min qablu ini kalau antum belajar bahasa Arab di sini min kan harf jar ya harusnya majrur ya setelah min kan harusnya majrur tapi dia qablu ini adalah مبني lil dom ya mabni atas dhammah qablu wa ba'du nah, dia bisa menjadi majrur kalau diidhafahkan min qabli hada baru dibacanya qabli tapi kalau dia tidak ada idofah, maka asalnya itu adalah qablu wa ba'du nah faedah sedikit saja wa makana ya'buduhu aba'uhum min qablu dan mereka tetap dalam keadaan mengibadahi apa-apa yang bapak-bapak mereka, pendahulu-pendahulu mereka ibadahi sebelumnya. Kama alaihi umamul kufri alladzina yu'ariduna ar-rusula li'annahum yuriduna al-baqa'a 'ala ma kana 'alaihi aba'uhum. Sebagaimana ini keadaan yang ada pada umat-umat orang-orang kafir yang mereka menentang para rasulnya, menentang para rasul dikarenakan mereka menginginkan supaya mereka tuh bisa dalam keadaan terus-menerus dalam keadaan apa-apa yang bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka itu ada di atasnya, berjalan di atas keyakinan ibadah nenek moyang mereka. Dahulu orang-orang tua kami itu juga begini, Kalian aja yang mengada-adakan ini, aneh-aneh saja. Dahulu orang tua kami juga biasa begini, menaruh sesaji di perempatan jalan, menaruh sesaji sebelum bertan sebelum menanam, itu biasa dahulu kami lakukan. Orang-orang tua kami juga dulu biasa berebut kotoran kerbau, kalian aja yang aneh. Ini dalilnya mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika." Dan demikianlah kami telah mengutus sebelum kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryatin pada suatu tempat ya, ma'arsalna min qablika tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu tempat pada suatu kampung min nadirin dari pemberi peringatan illa qala mutraf ila qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun tidaklah orang-orang pembesar-pembesar mereka itu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah sesungguhnya kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami itu berada di dalam keadaan seperti ini Wa inna ala atharihim muqtadun dan kami hanya mengikuti saja jejak-jejaknya mereka. Ya kan? Kalau antum, kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan, dahulu ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kami. Dahulu ini biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Bapak-bapak kami, guru-guru kami, syekh-syekh kami, dan lain sebagainya. Waqalu dan juga mereka mengatakan dalam surat Hud ayat 62, "Atanhana an ta'budu ma ya'budu aba'una?" Apakah engkau akan melarang kami dari kami beribadah terhadap apa-apa yang diibadahi oleh pendahulu-pendahulu kami? Ini maksudnya pertanyaan ingkari gitu ya. Ngapain kamu melarang kami beribadah terhadap apa-apa yang bapak-bapak kami dahulu itu ibadah kepadanya. Hadhihi maqalatuhum wa hujjatuhum. Inilah pendapatnya mereka. Inilah hujahnya mereka, alasan mereka wahia yaitu at-tamassuk bima alaihi al-aba'u wal ajdad. Berpegang teguh dengan apa-apa yang bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka nenek moyang mereka dahulu ada di atasnya min ibadati ghairillahi azza wajal dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perkara yang terlarang perkara yang terlarang muqallid taklid taklidul a'ma taklid buta itu perkara yang terlarang Pokoknya apa yang dikatakan oleh bapak saya, apa yang dahulu bapak saya, nenek moyang saya melakukan itu, saya lakukan. Pokoknya apa yang dikatakan oleh si fulan wal alan itu saya lakukan. Tidak boleh kita taklid secara membabi buta. Nah, tetapi kita mengikuti dalil. Manakala dalil itu sesuai dengan Alkitab was sunnah. Nah, karena seseorang yang membawa dalil itu pun juga tidak serta merta kita bisa mengikutinya karena ada di situ juga syarat-syarat bagaimana dalil itu bisa diterima. Di antaranya adalah sihhatud dalil wasihhatu istidlal. Benarnya dalil yang dia bawakan dan juga benarnya dalil tersebut untuk perkara yang dia memakai dalil tersebut. Bisa ya? Ini. Jadi tidak semata-mata seseorang ini dalilnya nih. Al-Quran mengatakan, Wabtahul wasilata. Ini kan kata, Ya yuhaladina amanu, Wabtahul wasilata. Wahai orang yang beriman, carilah oleh kalian wasilah. Ini dalilnya nih. Maka kami mencari wasilah, beribadah kepada orang-orang soleh ini. Dalilnya betul, Al-Quran itu betul. Tetapi istidlal, pendalilan yang dia berdalil dengan ayat itu salah. Sehingga tidak bisa kita terima. Wa qawlu rahimahullahu ta'ala wa indaha waqa'atil adawah. Kemudian terjadilah permusuhan Ai bainal muwahhidin wal musyrikin antara orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang musyrikin. Bainal mu'minina wal kuffar antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Fa innahu yajibu 'alal mu'minina ay yu'adul kuffara. Maka wajib bagi orang-orang mukmin dia untuk memusuhi orang-orang kafir, bukan malah menjadikan teman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, jangan kau mengambil musuhku dan juga musuh kalian itu sebagai wali, sebagai penolong satu dengan yang lainnya. Nah, coba bandingkan dengan keadaan sebagian kaum muslimin. Terlebih pada hari-hari belakangan ini berebut ingin masuk kepada parlemen, pemerintahan, tidak peduli lagi sudah. Muslim kafir yang penting satu hizab. Yang penting satu hizab. Bahkan sebagiannya mengatasnamakan partai di atas landasan Islam. Waliyadu billah. Padahal Islam berlepas diri dari itu semuanya. Kullu yad'in waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka semua mengaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila. Tetapi Laila tidak ada, tidak mengakui semuanya. Satu pun di antara mereka. Semuanya mengaku-ngaku ini berdasarkan Islam, berdasarkan Islam, berdasarkan sunnah. Tetapi Islam dan sunnah berlepas diri dari apa yang mereka gembar-gemborkan. Fala tajuzu, maka tidak boleh mahabbatal kuffari maka tidak boleh bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muwahhid mencintai orang-orang kafir hatta walau kanu aqrabun nas walaupun orang-orang kafir itu adalah manusia yang paling dekat dengannya kerabat dia orang tua dia nah mencintai maksudnya mahabbah ini maksudnya adalah al-wala berloyalitas kepadanya nah tawalli menolong sebagai penolong sebagai sahabat karib sahabat dekat misalnya sebagai betul-betul enam kecintaan kecintaan yang disebabkan keadaan dia kekafiran dia tidak boleh tidak boleh Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mujadilah ayat yang ke-22 la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir Kau tidak akan sekali-kali mendapati, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang kaum tersebut dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwajuna, saling berkasih sayang. Man Allah wa rasulah kepada orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Atau abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka mereka sendiri au ashiratahum atau kerabat mereka sendiri ulaika kataba fi qulubihimul imana mereka adalah orang-orang yang ditulis di dalam hatinya itu keimanan wa ayyadahum biruhim min dan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين maka wajib dan harus sikap wala, sikap loyalitas itu, sikap mencintai itu lillah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan Rasulnya alaihi salatu wassalam sikap wala itu dia berikan kepada Allah, dia berikan kepada Rasulnya dan juga dia berikan kepada orang-orang yang beriman. Juga dia berikan kepada orang-orang yang mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Wal bara'u dan sikap berlepas diri itu, kebencian itu. Minal kufri wal kafirin, dia tujukan kepada perbuatannya, kekufuran, dan juga pelakunya, orang-orang kafir. Makanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh pada kalian terhadap suri dan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga kaumnya Iqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian pelakunya, ya kan? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini perbuatannya. Dan perbuatan dari perbuatan kalian yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada kekufurannya, bukan kepada orangnya. Salah. Salah. Sehingga sama orangnya bisa e, berteman akrab. Kita benci kepada kebidahannya, bukan kepada orangnya, bukan kepada pelakunya. Salah juga. Memutlakkan demikian, salah juga. wal bara'u الكفر kufri wal والمشركين wa syirku wal musyrikin kafarna bikum ini surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kafarna bikum berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kafarna bikum. Kami kufur, kami berlepas diri, kami ingkari kepada kalian. Wabada bainana, kemudian terjadilah kami dengan kalian itu al-adawah permusuhan wal baghdha dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan inilah millah jalan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.